فتاوى مختارة فتوى فتوى برولة ما أهل السنة والجماعة فضيلة الشيخ هل كل من ارتكب بدعة يقال له مبتدع؟ البدعة كما تقدم هي الطريقة التي يتعبد الله بها المخالفة لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وقد يوجد عند الإنسان بدعة يعذر فيها لسبب من الاسباب فلا يجيز لنا وصف صاحب البدعه بانه مبتدع مثال ذلك من وصل اليه حديث ضعيف لضعف احد رواته فظن ان ذلك الراوي ثقه ولم يصل اليه تضعيف ذلك الراوي ولم يصل اليه سبب الجرح فان فعله نسميه بدعه لكن لا نجعل ذلك الشخص مبتدعا ولا نصف فعله بانه يستحق عليه الاثم والعقوبه وذلك لانه لم وذلك انه اجتهد وفعل ما يظن انه الموافق للشرع وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد Pertanyaan yang berkaitan dengan istilah mubtadi'. Pertanyaannya, wahai Syekh, apakah setiap orang yang melakukan bid'ah akan disebut sebagai mubtadi'? Kemudian Syekh mengatakan, bid'ah sebagaimana yang telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu adalah cara yang dengannya seorang beribadah kepada Allah. Namun cara tersebut menyelisih cara yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan petunjuk beliau. Sekalipun boleh jadi bidah itu bisa kita jumpai pada seorang, bisa kita dapati pada seorang namun kita berikan udzur untuknya dikarenakan beberapa sebab. Oleh sebab itu tidak boleh kita mensifati orang yang melakukan bidah dengan menyatakan bahwa dia adalah mubtadi'. Contoh, misalnya ada satu hadis yang didapati oleh seorang dan hadis tersebut daif dikarenakan lemahnya salah satu perawi hadis. Kemudian orang tersebut mengira bahwa perawi tersebut thiqah dan belum sampai kepadanya keterangan yang menunjukkan lemahnya perawi tersebut. Belum sampai juga dia mendapatkan ilmu tentang jarahnya perawi tersebut maka kita katakan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan bid'ah karena landasannya hadis yang lemah. Akan tapi tidak kita katakan bahwa orang tersebut mubtadi. Kita juga tidak mensifati dengan perbuatannya ini menyebabkan dia berhak menerima dosa ataupun hukuman. Yang demikian itu karena dia sudah bersungguh-sungguh untuk mencari yang hak dan melakukan apa yang dia sangka sesuai dengan ajaran syariat. Oleh karenanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajra, wa idza ijtahada fa akhta falahu ajrun wahid." Jika seorang hakim berijtihad kemudian ijtihadnya benar, maka dia akan mendapatkan dua pahala. Dan apabila dia salah dalam berijtihad maka dia akan mendapatkan satu pahala. Wallahu taala alam.